sementara masa lalu mereka zaman jahiliyah mereka dalam keadaan centang perenang permusuhan dengan bid'ah-bid'ah dengan murabat dan sebagainya akhirnya datang Islam menyatukan mereka dengan Alkitab was sunnah Imam Malik menyatakan la yuslihu amra hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha tidak akan menjadi baik urusan umat ini kecuali dengan yang telah memperbaiki pendahulu mereka As-Sururiyah ingin menyatukan dengan otaknya sendiri dengan apa pemikiran-pemikirannya. As-Sururiyah pemahaman Muhammad Surur ini cenderung kepada takfir, takfirul hukam, mengkafirkan pemerintah-pemerintah Islam. Ah, mereka uh, masih membawa pemikiran-pemikiran ikhwanul muslimin yaitu takfirul hukam eh, semangat untuk memberontak kepada pemerintah pemerintah Islam uh, dan uh, mereka kemudian melakukan pembelaan kepada ahlul bid'ah dan pencercahan terhadap ahli sunnah Pembelaan kepada ahli bid'ah mereka lakukan dengan dalih wah kita harus adil ya akhi. Uh, ah, ahli bid'ah itu juga orang Islam kan? Ah, kalau dia masih orang Islam, lah kan dia itu punya jasa-jasa juga, punya saham untuk perjuangan Islam ini. Begitu. Maka ya kita harus akui, jangan kita hanya mencerca ahli bid'ah tanpa menyebut jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya. Ah, sebab kalau kita mencerca ahli bid'ah tanpa menyebut jasa-jasa mereka, itu berarti dolim kata kata Muhammad Surur bin Zainal Abidin. Hada kadib, ini dusta. Wallahi Tidaklah ada definisi adil seperti itu, tidak pula definisi zalim seperti itu. Definisi adil dan zalim itu harus dikembalikan kepada Alkitab wa sunnah. Ha? Rasulullah SAW menyatakan ketika mendengar berita bahwa Abu Sanabil memberi fatwa yang keliru tentang wanita yang uh, ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil besar Sepuluh hari setelah meninggal suaminya, wanita ini melahirkan anak. Uh, dalam keyakinan wanita ini bahwa dia berarti sudah selesai iddahnya. Sebab iddah wanita yang uh, hamil itu ialah ketika melahirkan anak. Nah, tapi Abu Sanabir menyatakan tidak, kau baru 10 hari, engkau harus tunggu 4 bulan 10 hari karena engkau ditinggal mati oleh suamimu. Maka laporlah wanita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memberikan jawaban, kadabah Abu Sanabil, telah dusta Abu Sanabil. Tanpa Rasulullah menerangkan, oh Abu Sanabil ini adalah orang yang baik, orang yang jasanya besar dalam perjuangan, dalam jihad ini ini. Tapi dia dusta, nggak begitu. Ha, langsung kadabah Abu Sanabil Uh, dari mana definisi mengatakan kalau tidak menyebutkan jasa-jasanya berarti dolim? Ini definisi dari mana? Uh, ya Muhammad Surur. Ha, Allah wa iyyak. Ha, dari mana definisi seperti itu? Nah, ha, jadi Ikhwani fiddin azakumullah Muhammad Surur ingin membela ahlul bid'ah dengan dalih bahwa kita harus menyebut kebaikan-kebaikan mereka dan jasa mereka ketika kita mencerca ahlul bid'ah itu. Nah, inilah apa yang dikatakan oleh dia sebagai muazana, sikap keseimbangan, sikap adil. Padahal tidak sama sekali definisi adil itu seperti itu. Nah, akhirnya Muhammad Surur mempengaruhi tokoh-tokoh lainnya yaitu Salman Al-Auda, uh, Safar Al-Hawali, kemudian uh, eh, uh, eh, Dr. Nasir al Omar uh, dan Ait Al-Qarni dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya dan kemudian muncul yang serupa dengan Muhammad Surur ini uh, uh, syaitan yang lainnya di Kuwait yaitu Abdurrahman Abdul Khalid dan begitu rupa eh, berkembang pemikiran-pemikiran bid'ah ini ketika mereka membela habis-habisan ahlul bid'ah. Ya. Tapi bagaimana ketika tadi mereka membela ahlul bid'ah, bagaimana ketika mereka itu menghadapi ulama ahli sunnah, mereka bilang, ah, bahwa kita ini harus belajar il-fiqhul waqi fikih tentang uh, wawasan ha? situasi dan kondisi wawasan tentang situasi dan kondisi jadi kita harus mempelajari politik perpolitikan kita harus mendengarkan radio BBC setiap hari kita harus uh, melihat CNN setiap hari kita harus mengikuti perkembangan dunia, bagaimana kejadian, ah, apa Presiden Bush kentut di Washington, bagaimana kita harus pelajari itu uh, dan bagaimana akibat dari kentutnya Presiden Bush ini dan sebagainya. Wah oh, itu semua uh, harus diikuti katanya. Itu ilmu yang wajib dipelajari sebanding dengan ilmu tafsir, sebanding dengan ilmu fikih, sebanding dengan ilmu sunnah dan selanjutnya. La ilaha illallah. Nah, setelah mereka meletakkan ini tadi, kemudian mulai menapakkan dari ini pemikiran untuk mencerca ulama. Adapun ulama yang nggak ngerti fiqhul waqi, wah itu kurang wawasan. Taunya cuman haddatsana wa akhbarona. Taunya cuman sahih sahihnya hadis. Taunya cuman uh, hukum toharo taunya cuman hukum haid dan nifas taunya tentang permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya itu hanya cukup dipelajari oleh orang-orang yang lingkungan kecil saja. Jadi kalau gitu bagaimana? Nah, kalau begitu ulama-ulama itu enggak nggak ngerti apa wawasan politik, nggak punya wawasan politik. Begitu ha. Jadi giliran berbicara tentang ulama ahli sunnah, habis-habisan mereka mencercanya dengan membuat juga koidah untuk menapak dari koidah itu guna mencerca ulama ahli sunnah. Tapi giliran masalah eh, tokoh-tokoh uh, ahli bid'ah, Said Qutb dan sebagainya. Ya akhi, kita harus muasana. Muasana itu apa? Muasana itu keseimbangan, yaitu keadilan. Keadilan itu apa? Ialah kalau kita mencerca seorang harus menyebutkan jasa-jasa baiknya. Setelah itu, ah, baru dari kaidah ini menapak daripadanya untuk membela habis-habisan Said Qutb, membela Hasan al-Banna dan sebagainya. Sehingga mereka dinamakan juga Qutb Hizbiyah Pembela Said Kutub Pemikiran-pemikiran Said Kutub yang sesat Yaitu pemikiran takfiri Pemikiran-pemikiran mengkafirkan Semangat mengkafirkan hukam muslimin Pemerintah-pemerintah muslimin Luar biasa Menyesatkan banyak umat <coughs> Itu kemudian mereka bela dan mereka tutup-tutupi. Sementara Syekh bin Bas oh itu ulama nggak ngerti keluarga Oh, itu ulama head dan nifas saja. Kalau masalah head dan nifas tanya pada beliau, memang ahlinya. Tapi masalah oh, perpolitikan, analisa politik, tanya kepada uh, eh, Sapar Hawali, ha? anak hijau, anak yang baru kemarin itu yang kemudian eh, mau tampil sebagai pengamat politik pengamat politik yang goblok dibongkar kegoblokannya Dr. Safar Al-Hawali ini dan kepalsuannya oleh anak muda yang lebih muda dari dia yaitu Abdul Malik eh, Ramadhani Al-Jazairi dalam kitab Madarikun Nadhar eh, yang di situ dibongkar habis analisa-analisa politik Dr. Safar Hawali yang sok jadi analis politik yang tangguh katanya yang melebihi para ulama ha? tentang Aljazair ternyata tukang baca koran nggak ngerti apa-apa nggak ngerti permasalahan yang sesungguhnya di lapangan tukang baca koran lah kalau cuma mengamati men menganalisa sesuatu dari bacaan koran ya eh, nggak oh, perlu eh, nggak per, perlu doktor tukang beca yang biasa baca koran itu bisa itu membuat analisa politik kalau masalah dari bacaan Quran nggak perlu dokter, ya, ya Allah. Jadi akhirnya pemuda dibikin minder untuk hanya belajar masa belajar Al-Quran hadis Quran hadis Quran hadis lah kapan belajar politiknya lah kapan dibikin minder la ilaha illallah mestinya mereka membuat semangat anak-anak ini untuk belajar Al-Quran wa sunnah tapi justru disuruh baca koran, disuruh dengar radio ini, radio itu, walhasil uh, sibuk dengan berita dan berita. Innalillah wa inna ilaihi Inilah sururia, gerakan yang mm, ingin menghancurkan fondasi-fondasi dakwah salafiyah, ingin menutup pintu ilmu untuk mempelajari Alkitab was sunnah menyibukkan kaum muslimin dari ilmu kitab was sunnah yang sangat penting ini dengan ilmu-ilmu ceperan, ilmu-ilmu emperan-emperan toko itu tadi. ya iya kan, koran itu dijual di emperan toko kan? Ya, ilmu emperan toko berarti. Hmm. Nah, jadi Allah musta'an Begitulah gerakan-gerakan bid'ah itu sifatnya selalu berusaha untuk melemahkan semangat semangat uh, menegakkan Alkitab was sunnah dengan ilmu berdasarkan ilmu. Sebab kalau orang sudah sibuk dengan koran-koran, sibuk dengan berita-berita, tidak ada waktu lagi untuk belajar Alkitab atau Sunnah, ah, paling gampang untuk di, dikompori, paling gampang untuk di, dibikin panas. Ah, kalau sudah panas ditabrakkan. Ah, kepada kepada kekuatan pemerintah dan sebagainya. Ah, setelah itu lari, setelah nabrakkan. Nah, nggak ikut bertanggung jawab. Nah ini kebiasaannya maka ikhwani fiddina azakumullah. Hati-hati dari berbagai gerakan-gerakan tersebut. Ya, eh, au jamaah eh, au jamaah tablighiyah eh, au jabha kada au hizbu kada wa nahwi dzalik minal asma ya atau apa yang dinamakan jamaah tabligh yaitu sungguhnya adalah firkah firqah tablighiyah as-sufiyah yaitu gerakan torekot sufia yang mendakwahkan kepada empat torekot dibangun oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi eh, di mana dia mendakwahkan kepada empat torekot torekot Naksabandia, torekot Sahrawardiyah torekot eh, Qadiriyah dan torekot Sahrawardiyah eh? Jistiyah nah torekot Jistiyah nah Empat torekot ini yang menjadi landasan dakwah mereka dan mereka mendakwahkan ke sana. Semula orang diajak ke masjid, diajak sholat. Wah, orang kan lihat, wah berubah. Semula eh, keleleran minum homer di jalan, terus kemudian jadi uh, orang yang ahli masjid, sholat lima waktu, terus diajak keliling, huruj dari kampung ke kampung, meninggalkan kampungnya meninggalkan anak istrinya Kema eh, kemana ya keliling aja silaturahmi katanya silaturahmi kemudian setelah tiga hari merasa enak tambah lagi 40 hari setelah 40 hari merasa enak tambah lagi empat bulan empat bulan itu sudah ke ITB kelasnya ke India Pakistan Bangladesh keliling nah, kalau sudah ke ITB uh, ah, naik lagi kepada satu tahun khuruj, keluar ya. Nah, kalau sudah satu tahun itu dibayat nanti. dibayat kalau sudah dibayat jadi amir. Ya, amir mantiko. Nah, begitu kalau sudah dibayat, waduh sudah. Yakni tobiatnya seperti banteng temenan. Nah, banteng ketaton. Waduh, waduh. Wangel yang untuk diomongi waktu. Waktu keras sudah nggak bisa diomongi lagi sudah. Aduh, aduh, aduh, aduh. Sudah setornya banyak di sini sudah. Jin-jinnya, jin ifrit, jin, jin segalanya sudah kumpul jadi satu di otaknya. Sulit untuk dinasehati. Na'udzubillah. Nah ini akhirnya sudah menjadi sufi. Ya? Nah, begitu e, mereka membuat tahapan-tahapan. Nah kalau kamu ngomong sama orang yang masih tahapan pertama, dia akan bilang, lu tidak ada torekot sufi, tidak ada apa, cuman kita diajak untuk ke masjid, dari masjid ke masjid. <laughs> Wah iya, itu tahapan pertama, Dul. Nah, belum kau, belum naik nanti, ya, belum itu, ya. Jadi Allah musta'an. Nah, begitulah gerakan-gerakan ingin untuk menyebarkan bid'ah dan kemudian untuk menyibukkan orang dari uh, kewajiban belajar tentang ilmu kitab was sunnah. Ketika ada orang mau khuruj, dia bilang, aduh, Pak Ustadz saya mau belajar, saya nggak jadi khuruj. Loh, belajar apa? Mau belajar ada pelajaran fikih Hah, belajar fikih. Aduh, belajar fikih. Kalau belajar fikih, kucing aja kan tahu fikih. Nggak perlu belajar. bagaimana? Iya, kau lihat kucing itu. Kalau dia nyolong, daki. Kalau dia de dideketi, nanti dia akan geleng dan lari. Karena ngerti kalau nyolong itu haram. Tapi kalau kucing itu kau berikan daki, dia makan kau deket tidak ada masalah karena dia ngerti itu halal jadi kalau masalah ilmu halal haram ya kucing aja sudah tahu tapi ayo sudah kurus nggak usah belajar halal haram dan sebagainya itu itu kucing aja tahu apalagi kamu ayo begitu ha? menggembosi orang untuk belajar Alkitab was sunnah mereka bilang kalau ulama itu adalah seperti sumur orang berdatangan kepadanya ngambil air. Ya. Jadi kalau orang kehausan di padang pasir, ya harus dia berjalan setengah mati ke sumur itu sebab sumur tidak bisa mendatangi orang yang kehausan itu katanya. Itu kalau ulama. Lah kalau kami bagaikan mendung membawa hujan mendatangi orang-orang yang kehausan dimanapun dia berada. Kemudian kami hujan di situ. Ha, Masya Allah. Jadi dengan kejahilanmu itu, ha, kemudian kau mengatakan lebih lebih afdal dari ulama. Apa yang kau turunkan itu? Hujan racun atau hujan air? Kalau ulama menyampaikan pada umat ilmu, ilmu dari Alkitab Sunnah, sementara apa yang kau berikan kepada umat yang kehausan ini apa? Beda dan berbagai kejahilan. Masa yang sedemikian dia anggap sebanding dengan atau bahkan lebih aktual dari ulama? Ini tidak ada lain kecuali ingin menggembosi umat untuk jangan belajar Alkitab sunnah Sebab kalau um, umat itu dalam keadaan kosong dari ilmu kitab wasunnah, ha, maka akan laku keras. Bid'ah-bid'ah model gini ini laku keras. Tapi kalau umat itu mempunyai semangat belajar ilmu kitab sunnah, sururiah gak laku, jamaah tabligh gak laku, eh, kalau muslimin gak laku, uh, PKS gak ada yang milih, wah P3 gak ada yang milih, wah sudah bubar kabeh, gak payu. Oh, nah, iya, kalau umat ini dalam keadaan berilmu dengan Alkitab was sunnah ini yang pakai atribut-atribut Islam padahal bohong itu semuanya gak laku. oh, Kalau umat ini dalam keadaan berilmu dengan ilmu kita wasunnah. Ya. Nah, sesungguhnya kekuatan strategis, kekuatan inti daripada umat ini ialah pada pemahaman mereka terhadap Alkitab wasunnah dengan pemahaman salafun umat. Maka kalau kita memperjuangkan dalam bentuk mengentaskan umat, menyelamatkan umat dari eh, kejahilan mereka tentang ilmu kitab was itulah perjuangan yang hakiki perjuangan yang inti menyelamatkan mereka dari berbagai bid'ah bid'ah itu tadi ha? atau dari jabhatul inqat apa yang di Jazair itu namanya jabhatul inqat apa front penyelamatan apa umat katanya jabhatul inqat dibentuk oleh PIS di jazair au hizb kada partai ini partai itu dan sebagainya Hada kullu kadib. Semuanya itu adalah dusta. Wa nahwi dzalika minal asma' dan yang semisal itu dari nama-nama Allah samaha zuama hadhihi tawaif yang dinamakan oleh tokoh-tokoh kelompok-kelompok ini wada'un wada'un nasa ilal inhirat fi fi nuzumiha dan mengajak orang-orang mengajak kaum muslimin untuk eh, inhirat yakni untuk melebur di dalam tandim-tandim kelompok-kelompok mereka wa manahijha dan e, manhaj mereka kullu hadhihi bid'atun batila semua ini adalah bid'ah yang batil wa kam biha minasyururi wal fawdi dan kita dapati berapa banyak dalam hal ini betapa banyaknya surur, kejelekan-kejelekan wal faudi, kekacauan. Wa kamin harafa ahluha an manhajil wala wal bara dan kita dapati berapa banyak penyimpangan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak ini tadi, kelompok-kelompok ini tadi inharaf menyimpang dari manhaj al-wala wal bara dari eh, cara pemahaman yang benar tentang al-wala wal bara fa'akasu al-qadhiyah mereka akhirnya memutarbalikkan permasalahan faja'alul wala awal bara'a li'a'immati tilkal ahzab wal jama'at sehingga mereka menjadikan uh, prinsip al wala wal bara' prinsip kecintaan, kes, loyalitas, kesetiaan dan barok, prinsip antipati dan kebencian itu dikaitkan kepada imam-imam mereka, kepada tokoh-tokoh mereka. Jadi orang yang memuji memuji-muji Hasan al-Banna, memuji-muji Said Qutb, kata orang Al Muslimin, oh itu minna nawafina, termasuk golongan kami dan di jalan kami. Kalau ada orang yang mengkritik kesalahan Hasan al-Banna, Said Qutb, wah itu musuh kami. Padahal saudaranya sesama muslim. Ha? Ah, <coughs> begitu pula eh, kelompok-kelompok uh, lain yang dikritik Walaupun kritik itu adalah dalam rangka nasihat, wah itu musuh kami. Kami ini tidak bersalah sama sekali. Kok dibilang salah itu bagaimana begitu? Nah, ha? Ha, jadi al-wala wal baroknya itu dipusatkan kepada eh, pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh mereka. Ha? wa in kanu fi khata'in wa tida'in walaupun tokoh-tokoh itu tadi dalam kesalahan dan perbuatan tidak, oh nggak boleh dikritik nggak boleh nggak salah Said Kutub maksum tidak salah ha, Hasan al Banna maksum tidak salah dan begitu pula tokoh-tokoh mereka oh tidak salah Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi oh maksud tidak salah begitu selanjutnya apalagi torekot-torekot sufi yang lainnya oh torekot kami pimpinan torekot kami syekh torekot kami oh tidak salah oh itu maksud begitu nggak boleh dikritik nah demikian pemikiran-pemikiran dikembangkan pemikiran al-wala wal barok kepada tokoh-tokoh itu semula al-wala wal barah itu dikaitkan uh, kepada Islam saja kepada kitab was sunnah saja kepada Allah dan Rasulnya saja akhirnya berubah kepada tokoh-tokoh tersebut ha. Wadkuru ibaratan aku akan uh, sebutkan beberapa ungkapan-ungkapan qalaha eh, -ungkapan, yang diucapkan oleh rajulun oleh seorang muallimun pengarang ismu Jasin al-Muhallil eh, al-Muhalhal atau al-Muhalhil nggak tahu ini orang ini orang Kuwait tokoh eh, dari Ikhwanul Muslimin Jasim al-Muhalhil al-Muhalhal entah apa lagi sudah kitab kitabihi dalam kitabnya jalasat ma kitab wakafat lid du'a faqat ah, ah. wa yurid ala Muhammad bin Yusuf al-Ajami yarhamuhullah alladhi nasara manhaj salaf dan eh, wa wa yaruddu dan beliau uh, Jasim al-Muhalhil ini membantah pendapatnya Muhammad bin Yusuf al-Ajami yarhamuhullah alladzina nasara manhaj salaf yang membela manhaj salaf waradda 'alal mubtadi'in yang mem dan membantah ahlul bid'ah hadhil ibara hiya qawlu Jasim al-Muhallil yaitu uh, ungkapan ini menyatakan di mana uh, Jasim al muhalhil mengatakan wa inna manhajal ikhwan la yarfudu ayya syakhsin la yataqayyad bi dan bahwasannya منهج إخوان muslimin, اللهم صيدا نافعا dan sesungguhnya manhaj ikhwanul muslimin mereka menolak uh, ayat syaksin individu manapun la bini binidhami yang tidak terikat dengan uh, organisasi atau kelompoknya wa in min awra'in nas ilman wa amalan walaupun dia dari orang yang paling warak, manusia yang paling warak dalam hal ilmu dan amal. Wa min akhsyaihim fis dan dari golongan orang yang paling khusyuk dalam salat. kuduhu dia menolak yakni annalladhi yaqumu bihadhi ta'at bahwa yang menjalankan bahwa orang yang menjalankan amalan-amalan taat ini eh, yaitu warok sikap hati-hati eh, dalam ibadah dalam ilmu dan amal eh, ah, walakin naulaya yang dibunuh di manhajil ikhwan muslimin tetapi dia tidak terikat dengan eh, poin-poin uh, yang ada dalam manhaj ikhwan muslimin allah khattatuhu yang mereka gariskan tabuhu dan mereka uh, uh, susun ala gairi manhajil hak dengan selain manhaj yang benar. Jadi idan innahu lam yutabbaq fi hadal manhajil ikhwani al-wala wala wal bala wal al wala wal bara bihaqqin bahwasanya tidak diterapkan dalam manhaj ikhwan itu kaidah al wala wal bara kaidah bersetia dan ber antipati dengan benar bal hakasatihil qadiyah bahkan menjungkir balikkan permasalahan faqad yuwali fihi man la yastahiqul wala dengan manhaj ikhwanul muslimin seperti ini maka akan dicintai orang yang tidak berhak mendapatkan kecintaan kita wa yuhadi bihi man la tajuzu muadatuh dan dimusuhi Eh, dalam rangka membela ikhwanul, muslimin itu orang yang tidak boleh kita memusuhinya. Kenapa dimusuhi? Karena anti ikhwanul muslimin. Kenapa dicintai walaupun Nasrani? Karena dia pembela ikhwanul muslimin. Ada. Hah? Kacau balau prinsip al-wala wal barok karena penyakit hizbiyah tersebut. Nah, ونحن nah ونحن نحذر دائما إخواننا وأبناءنا من هذه الكتب dan kami memperingatkan saudara-saudara kami dan anak-anak kami dari kitab-kitab ini allati hiya natijatu afkar yaitu produk kitab-kitab yang produk pemikiran-pemikiran wa dan garis-garis manhaj wa mulabasat dan pengkaburan ahatot bil kaum yang telah menimpa kaum itu atau yang ahatot yang me mengepung kaum itu wa ghayat aradahal kaum sawaun dan tujuan akhir yang diinginkan oleh kaum-kaum ini tadi sawa sama tabligh apakah orang-orang tabligh au ikhwaniin atau orang-orang ikhwan al ghairin atau dari yang selain mereka orang-orang hizbut tahrir orang-orang uh, kelompok daripada kelompok-kelompok uh, hizbiyah ini <coughs> um uh, min ahli tanzimat dari kelompok-kelompok uh, uh, organisasi-organisasi hizbiyah itu buat sarayat dan apa uh, sarayat itu eh, apa kesatuan-kesatuan wa masyakala dalik dan yang serupa itu nuhadiru anfusana kita memperingatkan diri kita wa nuhadiru abna'ana dan kita memperingatkan anak-anak kita wa nuhadiru ikhwanana dan kita memperingatkan saudara-saudara kita wa nurbituhum nushan lahum bi kitabillahi azza wa jalla kita ikat saudara-saudara kita itu ya, dengan nushan lahum nasihat kepada mereka untuk terikat dengan Al-Quran kitab Allah Azza wa Jalla bil fahmi sahih dengan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran itu wa bi sahihi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ikat mereka juga di, di samping dengan Al-Quran yang dengan pemahaman benar juga kita ikat mereka dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadalika wa bimanhajis salafis salihin kita ikat mereka dengan manhaj salaf yang saleh sahabat salaf salafus saleh yaitu para sahabat Nabi para tabiin ridwanullah alaihi majma'in para tabi'in tabi'in, para a'immah ahlul hadis. Mereka adalah salafus soleh, pendahulu kita yang telah wafat. Uh, yang mereka adalah orang-orang soleh, uh, eh, telah meninggalkan atau mewariskan jejak amalan soleh bagi kita. Kita ikat dengan itu, kita merujuk kepada mereka dalam memahami Islam dan dalam mengamalkan Islam uh, untuk kita koreksi semua itu diri kita dan juga so, siapapun dari uh, kaum muslimin kita koreksi dengan Alkitab was sunnah yang dirujukkan kepada pemahaman salafus saleh. Huh? Fidakwatihim kita lihat bagaimana dakwanya para salafus saleh. Kita merujuk kepada mereka wawalaihin dan bagaimana uh, solidaritas kecintaan mereka sesama mereka salafus soleh itu uh, eh, wabaraihim uh, eh, dan bagaimana sikap antipati mereka barok mereka terhadap musuh-musuh uh, agama itu kita contoh kita merujuk kepada as-salafus saleh ala bau'il kitab wa sunnah kita mencontoh salafus soleh dengan uh, apa bimbingan Alkitab was sunnah dengan dalil. Ya, kita merujuk kepada salafus saleh dengan dalil sebab e, tidak cukup perkataan dan perbuatan mereka tetapi kita harus teliti pula dalil-dalil mereka dari Alkitab was sunnah. Sebab kita tidak boleh taklid, tidak boleh membebek walaupun kepada salafus saleh kalau tanpa adanya rujukan dalil dari Alkitab was sunnah ya nah, mestinya demikian kita umat kita ikat umat itu dengan itu sehingga tidak mereka itu dijadikan ajang penipuan para tokoh-tokoh penipu ya, mereka beramal cinta benci marah tidak marah sabar dan tidak sabar semuanya dengan bimbingan ilmu yaitu ilmu kitab was sunnah dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang telah diwariskan oleh salafus saleh. Mestinya demikian dakwah harus ke sana dan tidak boleh kepada A dan B, tidak boleh kepada Syekh Fulan, Syekh Alan, tidak boleh kepada ini dan itu. Nah, tetapi semuanya dirujukkan kepada uh, eh, Alkitab Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan. Berapa pertanyaan yang lalu nggak sempat dijawab.